Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita berusaha untuk mencoba menjelaskan tafsir dari surat ini. Pertama, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Zulzila zilzal artinya hurrikat. Idza hurrikatil ardu tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dan kegoncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak tidak sama dengan gempa yang ada sekarang ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan dahsyatnya gempa bumi yang terjadi pada hari kiamat dalam surat awal surat Al-Hajj Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa sesungguhnya gempa yang terjadi, kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat kata Allah Subhanahu wa taala. Syai'un azim. Dan kalian akan menyaksikannya. Tadhalu kullu murdhi'atin amma arda. Seandainya ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka akan dia tinggalkan anaknya karena saking dahsyatnya hadis tersebut. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan jika ada seorang wanita dalam keadaan mengandung, maka akan keguguran sekarang saking dahsyatnya hadis tersebut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan mabuk, namun mereka tidak mabuk. Walakin adab Allah syadid, akan tapi adab Allah sangat pedih pada hari tersebut. Terjadinya kegoncangan bumi pada hari kiamat sebagai pertanda bahwasanya akan muncul alam yang lain, yaitu alam akhirat. Alam yang sekarang kita tempati, alam dunia, jangan disangka tidak ada penghujungnya, ada penghujungnya. Berbeda dengan alam akhirat, dinamakan dengan alam akhirat karena tidak ada penghujungnya. Orang-orang yang hidup dalam alam akhirat abadi dunia yang kita tempati sekarang ini akan mengalami perubahan sebagai pertanda akan adanya perubahan alam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat sebagaimana di awal-awal dari juz amma, Allah hancurkan alam semesta ini bagaimana seperti langit, Allah rubah sama sama fatarat, jika langit terbelah. Dalam ayat yang lain, sama sama syaqqat, tatkala langit dibelah, tatkala langit terbelah, idza sama kusyitat, tatkala langit dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kulit hewan yang dicabut oleh tukang sembelih dicabut kulit tersebut. demikian langit akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung berterbangan Allah Subhanahu wa taala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru sahab. Engkau melihat gunung-gunung, kau menyangka gunung-gunung tersebut tegak, akan tapi pada hari kiamat kelak maka dia akan berterbangan seperti awan. Wa busatil jibalu bassa fakanat haba'a mumbassa Maka tatkala hari kiamat gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba amumbasa maka berubah menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Semuanya akan dirubah. Demikian juga bumi. Wa idal ardu muddat kata Allah Subhanahu wa taala maka bumi akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang sekarang kita pijak akan dirubah, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Yauma badalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana tatkala bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bumi yang lain. Wa idzal ardu muddat, bumi yang tadinya bulat diratakan oleh tanah, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bumi yang datar sehingga menampung seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara proses tersebut, proses perubahan bumi tersebut adalah dengan digoncangkannya bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kata para ulama, zalzalah maknanya bukan sekedar digoncangkan, tetapi digoncangkan dengan sangat dahsyat. Oleh karenanya Allah menggunakan dalam ayat ini maf'ul mutlak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha kenapa dia mansub? Maknanya dia maf'ul mutlak, ta'kid. Dalam bahasa Arab adalah maf'ul mutlak untuk penekanan. Artinya kita artikan bukan tatkala bumi digoncangkan, tetapi tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Itu makna ayat tersebut. Dan ini orang yang tahu bahasa Arab akan mengerti makna ini. Idza zulzilatil ardu zilzala. Tatkala di bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhrajatil ardu afqalaha." Maka bumi pun mengeluarkan isi perutnya yang yang berada dalam bumi. Kalau kita perhatikan buku-buku tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Al-Qurtubi, tafsir Sa'di dan tafsir-tafsir yang lainnya, maka kalau kita perhatikan perkataan para salaf, untuk ayat ini kembali kepada dua penafsiran. Tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya, ada yang mengatakan maksudnya bumi mengeluarkan mayat-mayat yang tadinya dikuburkan. Itu hari kebangkitan. Seluruh mayat-mayat yang telah di, dikuburkan. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat kelak maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu bumi mengeluarkan isi perutnya. Tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya bumi mengeluarkan isi perutnya yaitu mengeluarkan benda-benda berharga. Kunuzuha, benda-benda berharga yang tersimpan dalam bumi akan keluar. Di antaranya emas, ada perak, benda-benda yang diperebutkan oleh manusia, harta dikeluarkan oleh bumi terhamparkan dan terlemparkan demikian. Maka orang-orang yang melihat emas dan perak tersebut dan benda-benda berharga maka orang yang membunuh mengatakan, gara-gara ini saya telah membunuh. Ada seorang yang memutuskan silaturahmi. Ja'al qati' seorang pemutus silaturahmi ribut dengan orang tuanya, memutuskan silaturahmi dengan tantenya, dengan omnya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Dia mengatakan gara-gara ini saya memutuskan silaturahmi. Gara-gara harta. Ada pencuri datang dia mengatakan li ajli hadza yadi. Gara-gara ini benda ini emas dan perak dan harta maka tangan saya dipotong. Kenapa dia mencuri? Namun tatkala itu tidak ada yang berminat dengan harta tersebut, tidak ada yang berminat. Kenapa? Karena telah tiba hari pembalasan. Yauma la yanfa'u malun Hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak, nggak ada. Maka semua menyesal tatkala melihat mereka telah melakukan berbagai macam dosa gara-gara harta yang tidak ada nilainya tatkala hari kiamat kelak. Ini di antara tafsiran wa akhrajatil ardu asqalaha. Tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Kemudian apa yang terjadi? Wa qala al-insanu ma Maka manusia bertanya tatkala itu, mengapa bumi menjadi begini? Karena terjadinya hari kiamat dengan tiba-tiba. Bumi yang tadinya tenang, kokoh, tiba-tiba berguncang dengan sedas-sedasatnya. Maka orang-orang berkata, ada apa, apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini sebagian tafsiran ulama. Sebagian tafsiran mengatakan bahwasanya ini perkataan diucapkan oleh orang-orang kafir yang dibangkitkan pada hari tersebut mereka mengatakan, Qalu wailana mamba'athana mimmar qadina. Kata dia orang-orang kafir, celaka kita. Siapa yang bangkitkan kita dari tempat tidur kita, dari kuburan kita? Mereka tahu mereka bakalan celaka. Setelah bumi digoncang-goncangkan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun orang-orang yang beriman mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adaur rahman wa mursalun." Ini adalah janji Allah yang telah Allah janjikan dan benarlah para rasul. Ini manusia akan kaget tatkala melihat perubahan yang terjadi pada bumi. Dan telah kita jelaskan tadi bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menyatakan sebagaimana kulit kulit hewan yang di kalau kita sudah sama kemudian kita tarik akan menjadi datar. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya. Demikianlah padang mahsyar laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tanda apapun bagi seorang. Tanahnya datar, putih, tidak ada pelang-pelang, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada tanda apapun. Di mana-mana sama rata, datar. Disitulah manusia akan dikumpulkan. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.